adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin tidak menyamainya sedikit pun dari ucapan makhluk-makhluk. Wala naqulu bi khalqih. Dan kita ahlu sunnah tidak menyatakan bahwa Quran makhluk wala nukhalif jama'atal muslimin dan kita tidak menyelisihi jamaah muslimin tidak menyelisihi mayoritas kaum muslimin ini kaum muslimin sejak zaman salaf diikuti oleh tabi'in diikuti oleh tabi'it tabi'in diikuti oleh para ulama para imam imam ahlu sunnah dan murid-murid mereka semuanya menyatakan dengan sama secara ijma' bahwa Al-Quran kalamullah Al-Quran ucapan Allah bukan makhluk. Maka kita lalu Khalif jamaatul muslimin. Maka dengan ini kita tidak menyelisihi kaum muslimin, tidak menyelisihi ijma' kaum muslimin, tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullah. Wa qala syarih dan berkata pensyarah wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah fa fil Qur'an Ucapan beliau, kita tidak memperdebatkan Al-Quran. Yahtamil. Anahu arada anna la naqulu fihi kama qala ahlu zaygi wa ikhtalafu. Memiliki kemungkinan makna. Yahtamal. Yang dimaukan adalah bahwa kita tidak berbicara tentang Al-Quran dengan ucapan-ucapan ahlu zaid, ahlu dalal, yang akhirnya ikhtilafu, yang akhirnya mereka berselisih wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqq yakni tidak menentang apa yang terkandung dalam Quran dengan kebatilan-kebatilan liyudhidu bihil haqq untuk meruntuhkan kebenaran bal naqul innahu kalam rabbil alamin bahwa Bahkan kita mengatakan bahwa Al-Quran ucapan Rabbul Alamin. Lihat ihtimalul awal. Kemungkinan pertama bahwa makna yang dimaksud la nujadil fil Quran tidak memperdebatkan Al-Quran artinya kita tidak berbicara dengan ucapan-ucapan ahlu Zaid, ahlul balal ahlul ahwa ahlul bid'ah yang memperdebatkan Al-Quran adapun kita ahlu sunnah tidak menentang kebenaran, tidak menentang Al-Quran, menyatakan dengan apa yang hak padanya, yaitu kalam Rabbil Alamin. Bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah Rabbul Alamin. Yang diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, oleh Jibril. Ila akhir kalamihi. Ini kemungkinan pertama. Wahyatamil ayatan, arad dan memiliki kemungkinan lain yaitu makna yang kedua bahwa beliau menginginkan anna la nujadil fil qira'ati tsabitah bahwa kita jangan memperdebatkan jangan berselisih terhadap qiraah-qiraah yang sabitah bacaan-bacaan yang memang sudah sabit diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bal naqra'uhu bi kulli ma thabata wa sahha bahkan kita membacanya dengan semua qiraah yang sabit yang sabitah yang telah sahih riwayatnya tidak mengapa kita baca jangan diperdebatkan jangan dipertentangkan wa kullun minal ma'nayaini haq dan kedua makna dari apa yang dimaksud oleh musannif kedua-duanya hak tidak memperdebatkan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an kalamullah atau makna kedua, tidak memperdebatkan Al-Quran, artinya tidak menentang kiraah-kiraah yang sabitah. Kiraah-kiraah yang hak. Wa yashhad bisahhati makna asani dan yang mendukung benarnya makna yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qal bahwa beliau berkata sami'tu rajulan qara'a ayatan Sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u khilafaha. Kata Ibn Mas'ud, aku mendengar seorang membaca Al-Quran. Tidak sama dengan yang aku dengar Rasulullah SAW membaca. Fa'akhadtu biyadih. Maka aku pegang tangannya. Fantalaktu tubihi ila Rasulillah. Aku bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu. Aku sebutkan kepada beliau bahwa orang ini membaca tidak sama dengan bacaanmu. Fa'araftu fi wajhihi al-karaha. Maka aku melihat di wajahnya ada ketidaksukaan. Nabi gak suka dengan laporan dari Mas'ud, pengaduan seperti itu. Waqal dan berkata kilakuma muhsin. Kalian berdua, dua-duanya benar. Dua-duanya bagus. Dua-duanya muhsin. La takhtalifu, jangan kalian berselisih fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Jangan berselisih. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu berselisih, akhirnya mereka binasa. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Walaupun asyarih menyebutnya dengan kalimat waruwiya an Abdullah bin Mas'ud. Yani yashhad bisahatil ma'na thani maruwiya Biasanya kalimat ruwiyah dengan sigatut tamrid biasanya terkesan baik. Ternyata yang diriwayatkan adalah hadis yang sangat sahih. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dikomentari oleh Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani fi ta'liqihi ketika mengomentari kitab ini. Wa minal gharib dan termasuk yang aneh adalah asyarih pensyarah menyampaikan hadis ini dengan kalimat ruwiyah yang mengesankan kalau riwayat itu dhaif. Ya. Dan seringkali para ulama yang belakangan ya, menganggap enteng masalah ini. Tasahala fi hadhil masalah. Ya. Jadi menganggap enteng mau rawa, mau ruya sama saja. Padahal kalau dulu sangat dibedakan. Kalau kama sabata artinya riwayatnya sahih. Kama sabata an Ibnu Mas'ud begitu. Sebagaimana telah sabit dari Ibnu Mas'ud. Kalau riwayatnya ada sedikit kelemahan atau diperdebatkan, maka dikatakan dengan kalimat kamaruwiya. <laughs> atau kamu yurwa. Dan ini biasanya demikian. Tetapi ada beberapa ulama yang tidak memperhatikan masalah itu. Dan ini diantaranya bahwa ternyata bukan baif, bahkan tidak ada kelemahan, bahkan disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Walaupun beliau menyatakan waruwiya an ibni Mas'ud. Taib. Qala dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini kila kuma muhsin. Kata Ibnu Mas'ud, araftu fi wajhil karaha. Aku lihat di wajahnya nggak suka. Yani naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil ikhtilaf alladhi fihi jahdun atau jahdu kulli wahidin minal mukhtalifain. Ya yakni Rasulullah SAW melarang untuk berselisih satu dan lainnya saling menentang dan saling menyalahkan pada perkara-perkara yang hak. Lianna kilal qira'atain atau kilal qari'aini karena muhsinan. Karena kebetulan saat itu apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan apa yang dibaca oleh sahabatnya dua-duanya qiraah yang sabitah. Dua-duanya qiraah yang hak, qiraah yang benar ada dengan dialek ini, ada dengan dialek itu, tetapi sama. Dua-duanya disepakati oleh Rasulullah SAW dan ditakrir. Fima qara'ahu wa 'allala dzalika bi anna bi anna man kana qablana ikhtalafu fahalaku. Dan Nabi memberikan alasan kenapa melarang ikhtilaf. Qal sesungguhnya orang yang sebelum kalian ikhtalafu Qal fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Orang-orang sebelum kalian berselisih dan mereka binasa. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan kalian menjalani jejak mereka dan kemudian berselisih dan kemudian binasa seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. ولهذا qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu li Utsman. oleh karena itu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Utsman bin Affan yang saat itu sebagai Amirul Mukminin. Apa kata Hudzaifah? Adrik ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah. Adrik hadhil ummah la takhtalif kama ikhtalafal umam qablahum. Wahai khalifah, cepat selamatkan mereka dari perpecahan. Jangan sampai mereka berpecah sebagaimana umat-umat terdahulu berpecah. Kapan itu diucapkan oleh Hudzaifah? Ketika Hudzaifah dan para sahabat menyaksikan masing-masing orang berbangga dengan bacaannya. Bacaanku lebih bagus dari bacaan kalian. Mereka juga membalas, justru bacaan kami yang lebih bagus dari bacaan kalian. Ini sudah bermasalah. Kalau masing-masing membaca dengan kiraah-kiraah yang sabitah dalam keadaan tidak berselisih tidak apa-apa. Dalam keadaan tidak kullu hizbin bima ladaihim farihun, tidak berbangga-bangga dengan apa yang pada mereka dan menjatuhkan yang lain, maka itu masih masih wajar. Tetapi kalau sudah demikian keadaannya, masing-masing berbangga dengan kiroahnya dan menjelekkan kiroah lain. Padahal kiroah lain juga sabitah dari Nabi SAW. Paham yang dimaksud? Makanya sudah berbahaya. Maka Hudzaifah bersegera ke Amirul Mukminin menemuinya dan menyatakan adrik adrik hadhil ummah la takhtalif kama ikhtalafal umam qablahum. Cepat selamatkan mereka sebelum mereka berpecah seperti berpecahnya umat-umat terdahulu. Maka inisiatif dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang muwaffaq muwaffaq ini mendapatkan taufik Fajama'an nas ala harfin wahidin. Maka dikumpulkan manusia di atas satu bacaan saja ijtima'an sa'iran wa hum maka mereka sepakat untuk membaca dengan satu kera'ah yaitu kera'ah qiraat Quraisy dan mereka sepakat dan kesepakatan mereka ma'asum tidak mungkin salah hati-hati jangan salah paham kita tidak mengatakan bahwa Utsman bin Affan ma'asum radhiyallahu taala anhu arda walaupun beliau manusia terbaik setelah nabinya setelah Abu Bakar dan setelah Umar adalah Uthman ibn Affan. Tetapi untuk menyatakan ma'sum tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi pahami ucapan ini dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, wa hum an yajtami'u 'ala dhalalah mereka terjaga, maksum, tidak mungkin sepakat atas kejelekan. Tidak mungkin sepakat atas kejelekan. Walam yakun fi dzalika tarkun liwajib Tentunya apa yang dilakukannya pun bukan perkara yang meninggalkan kewajiban. Yang disepakati oleh mereka bukan meninggalkan kewajiban. Wala fi'lal mahdur. Dan tidak pula melakukan apa yang dilarang. Bahkan ada isyaratnya dalam Quran. Inna alaina jama'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkannya. Dan kami akan membacakannya kata Allah. Dan yang dipilihnya dialek Quraisy yaitu dialeki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa Quraisy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau orang Quraisy dan membaca dengan dialek Quraisy. Maka ini adalah kesepakatan yang terjaga dari kesalahan. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah Sallam, La tajtami'u ummati ala balalah. Umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Ikhwan bin A'azakumullah. Apalagi di ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang nanti akan dinukil oleh pensyarah di kitab atau di bab-bab terakhir dari kitab ini. Itu ucapan beliau, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan." Fama ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'. Apa yang disepakati oleh kaum muslimin bahwa itu baik, maka itu di sisi Allah baik. Dan apa yang disepakati oleh mereka kaum muslimin bahwa itu jelek, maka itu di sisi Allah jelek. Ya ini mereka para sahabat karena setelah itu sulit untuk sepakat. Setelah zaman mereka manusia kesur atau kesuru maka sulit untuk sepakat. Maka yang namanya ijma, kata Imam Ahmad rahimahullah adalah ijma'us salaf. Ijma para salafus saleh. Ketika itu mereka sepakat dan sangat memungkinkan mereka untuk sepakat dan dikatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah dan dikatakan fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan apa yang menurut kaum muslimin baik maka itu sisi Allah baik maka pengumpulan Al-Qur'an dengan satu bacaan saja ini adalah kebaikan hasanan ijma' Wa man al ijma. Siapa menyisi ijma setelahnya, maka orang ini yang syadz, yang nyeleneh sendiri. Id kanat qira'atul Qur'an ala sab'ati ahruf. Karena bacaan saat itu Al-Qur'an diturunkan ala sab'ati ahruf. Diturunkan dengan tujuh bacaan. Yang semuanya jaizatan. Bacaan-bacaan yang tujuh tadi boleh. La wajibah. Bukan harus. Bukan disuruh, dianjurkan, tidak. Tetapi jaizah boleh. Wahuzi إليك بجذع nakhlatit tasaqat. عليك rataban janiyah. kadang dibaca satu keraah dengan tasaqat. ada yang membaca tusaqat. berbeda tapi makna yang terkadung sama dan dua-duanya diriwayatkan dalam riwayat yang sahih maka nggak perlu diperdebatkan. Yang ini silahkan, yang itu silahkan. Apa hukumnya? Hukumnya silahkan. Apa itu berarti? Jaiz, mubah, jawaz, ini boleh, ini boleh. Sehingga jangan dicerca yang baca yang ini, jangan dicerca baca yang itu. Silahkan. Kalau sudah menyatakan yang ini lebih baik daripada yang itu, yang itu nggak bagus, ini mulai mulai terjadi di dalamnya ikhtilaf yang akhirnya justru mempertentangkan antara Quran dengan Quran. Barakallahu fiikum. Berarti jaizatan la wajibah itu boleh bukan wajib. Wa khassatan min Allah wa rukhsatan min Allah taala dan itu merupakan rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala al-ikhtiyar ilaihim fi ayyi harfin ikhtaruh. Maka boleh mereka memilih apa yang mereka pilih. Fi ayyi harfin. Dari huruf manapun dari huruf yang tujuh yang mereka pilih. Kama anna tartiba suar Sebagaimana susunan surat-surat Al-Quran. Lam yakun wajiban alaihim mansusan. Bukan suatu yang harus secara nas. Nada. Walihada kana tertib mushaf Abdullah Ibn Mas'ud ala ghairi tartibil mushaf al-Utsmani. Oleh karena itu susunan surat-surat pada mushafnya Abdullah bin Mas'ud tidak sama dengan susunan surat-surat yang ada pada Utsman atau mushaf Utsmani. Wa kadzalika mushaf ghairihi, demikian pula mushaf-mushaf yang lain dari para sahabat. Susunan surat-suratnya tidak sama. Amma tartiba ayatis suwar, adapun susunan ayat demi ayat pada surat-surat maka itu tertibun mansus. Itu susunan yang harus secara nas nas dalil dalil. Falam yakun lahum an yuqaddimu ayatan ala ayah. Maka tidak boleh merubah ayat tempatnya yang ini dikebelakangkan, yang ini dikedepankan atau dibalik, yang belakangnya dikedepan, tidak boleh. Kenapa? Karena susunan ayat demi ayat mansus. Diriwayatkan secara nas dari Rasulullah SAW begitu nggak boleh dirubah. Berbeda dengan susuran surat-surat. <laughs> Bikhilafis suwar. Berbeda dengan susunan surat-surat. Falamma ra'a sahaba anna al-ummah taftariq wa takhtalif. Tetapi ketika para sahabat melihat bahwa umat mulai berpecah. Masing-masing membanggakan bacaannya. Masing-masing membanggakan mushafnya. Masing-masing membanggakan tertibnya. Takhtalif Watataqatal bahkan ada yang hampir berperang, hampir berkelahi. In lam tajtami ala harfin wahid kalau tidak bersatu mereka di atas satu bacaan berbahaya. Oleh karena itulah Hudzaifah menyatakan adrik hadhil ummah ya amiral mu'minin adrik hadhil ummah an takhtalifu kama ikhtalafa man qablahum cepat Selamatkan mereka sebelum terjadi perpecahan seperti apa yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Jama'ahum as-sahaba alaih. Maka mereka berbicara, bermusyawarah dan mereka sepakat. Untuk menyatukan bacaannya di atas bacaan Quraisy. Hada qawlu jumhuris salaf. Dan ini ucapan para jumhur salaf dari kalangan para ulama dan wal qurra dari kalangan para qurra, para pembaca-pembaca Quran dan demikian pula dikatakan oleh Ibnu Jarir dan lainnya rahimahumullah. Wa minhum man yaqul di antara mereka ada yang berkata Inna tarakhus fil ahruf sab'ah kana fi awal al-Islam bahwa keringanan pada bacaan yang tujuh itu di awal keislaman. Diperhatikan dengan yang tadi agak berbeda. Kalau yang tadi bahwa mereka melihat berpecah, maka Amirul Mukminin dengan para sahabat sepakat untuk menyatukan di atas satu bacaan yaitu dialek Quraisy. Tapi yang kedua ini membahas dari sisi lain bahwa tarakhus fil ahrufis sab'ah bolehnya membaca dengan tujuh bacaan itu di awal-awal keislaman agar memudahkan mereka Nabi tidak mempersulit mereka. Berbeda sedikit tidak apa-apa, yang penting maknanya masih sama. Berbeda sedikit tidak mengapa. Nabi menyetujui. Dan kalau Nabi menyetujui berarti hak. Berarti itu yang merupakan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ketika menyatukan huruf demi hurufnya, sedangkan orang-orang Arab waktu itu dialeknya berbeda-beda, mereka mengucapkan kalimat yang sama dengan dialek yang berbeda. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan menyatakan kila koma mursin. Kalian berdua dua-duanya mursin. La takhtalifu. Jangan bertikai. Falamma tadallalat alsinatuhum. Tetapi ketika lidah-lidah mereka itu sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, wa kana ala harfin wahid yasiran dan sepakatnya mereka untuk kembali pada satu bacaan saja sudah semakin mudah bagi mereka. Wahuwa awfaq lahum. Tentunya itu lebih baik. Kalau dengan satu bacaan, itu lebih afdal. Ajma'u alal harf. Alladhi kana fi al-ardatil akhirah. Maka mereka sepakat di atas bacaan yang di masa-masa terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dhahaba ta'if min al-fuqaha Wa ahlul kalami ila anna al-mushaf yastamil ala al-harf as-sab'ah li'annahu la yajuzu an yuhmal syai' min al-ahruf sabah Ada pendapat lainnya. Pendapat yang ketiga bahwasanya sekelompok dari para fuqaha ahli kalam menyatakan bahwasanya mushaf mengandung sekian bacaan-bacaan atau tujuh bacaan, tujuh dialek. Li'annahu la yajuzu an yuhmil syai. Kenapa? Karena semuanya harus terjaga. Tidak boleh terlalaikan, terabaikan, dan terlupakan. Nggak boleh terlupakan. Waqad ittafaqu ala naqlil mushaf al-Utsmani. Mereka sepakat untuk membaca dan menukil mushaf Utsmani. Wa tarki siwah dan tidak membaca yang lainnya. Waqad taqaddamatil isyarah ilal jawab. sudah lewat <laughs> jawabannya tadi bahwa mereka membaca dengan satu bacaan agar tidak berselisih. Adapun membacanya untuk ilman wa ta'alluman tidak mengapa. Apa contohnya? Contohnya ketika membahas tafsir. Afara'aitumul lata wal uzza. Maka akan mendukung penafsiran tadi dengan beberapa bacaan. Ada bacaan lain, afara'aitumul lata wal uzza yang ini dengan tasdid ta, yang tadi tidak dengan tasdid. Afara'aitumul tawal wal uzza. Yang ini afara'aitumul lata wal uzza. Kalau dikumpulkan keduanya atau kalau ada tiga bacaan tiga-tiganya, ada empat bacaan empat-empatnya dibaca dan kemudian diperbandingkan makna-maknanya, maka akan menuju kepada satu makna yang hak. <laughs> Saling dukung, mendukung. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama dan nukil dalam kitab Fathul Majid ayat ini dan dua-duanya dibahas. Kalau dengan Allah tanpa tasdid dari kata al-ilah. Mereka mentakniskan al-ilah dengan Allah. Kalau Allah dengan tasdid maka diambil dari kalimat latayalutulatun yang maknanya seorang yang membuat adonan kue dan kemudian dikeramatkan dan dikubur kuburannya dijadikan sebagai ilah. Berarti ini benar, ini benar. Kalau lihat dari perlakuan musyrikin terhadap Lata, dipertuhankan, dianggap Lat. Tetapi kalau lihat asal muasalnya, dia adalah Allatu. Seorang yang dermawan, seorang membuat kue yang kemudian dikubur dan kuburannya dikeramatkan. Sehingga saling mendukung bahwa ini dinamakan Lat dan asalnya dari seorang yang begini dan begitu. Dan demikian pula pada bacaan-bacaan lain yang kadang ada dua bacaan, tiga bacaan, maka apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan dengan kesepakatan seluruh para sahabat adalah menyatukan satu kiraah agar tidak berpecah, tidak berselisih. Adapun meriwayatkan riwayat-riwayat bacaan lain tidak mengapa. Atau mempelajarinya tidak mengapa. Atau membacanya tidak dilarang. Tetapi hati-hati. Jangan sampai berselisih. Jangan sampai kemudian berdebat. Apalagi jangan sampai kita membuat orang bingung. Di kalangan orang awam membaca bacaan yang menurut mereka ganjil. Ini apa ini bacaan? Jadi fitnah. Kembali kepada kitab. Kalah. Wa huwa anna dhalika kana jaizan la wajiban. Jawaban kita kepada mereka yang menganggap kalau menyatukan bacaan berarti kita mengabaikan bacaan lain. Padahal kita tidak boleh mengabaikan bacaan lain karena diperlukan dalam tafsir. Kita jawab bahwa itu jaizan, bukan wajiban. Membaca dengan bacaan-bacaan lain boleh, bukan harus. Awanahu sara mansukhan atau bisa jadi itu dalam mansuh terbatalkan dengan bacaan yang terakhir. Wa amma man qala an Ibnu Mas'ud, adapun orang yang mengatakan seperti atau membawakan ucapan Ibnu Mas'ud, katanya Ibnu Mas'ud membolehkan bacaan Quran dengan makna. Katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membolehkan membaca Quran dengan makna. Jadi maknanya saja. Fakat kadzaba alaih. Orang yang berkata seperti itu dia telah berdusta atas nama Ibnu Mas'ud. Dusta kalau Ibnu Mas'ud mengatakan boleh membaca Al-Qur'an dengan makna, tidak boleh. Kalau menyatakan itu ucapan Ibnu Mas'ud, kita katakan kadzab. Dia dusta. Wa inna maqal, sesungguhnya Ibnu Mas'ud berkata, "Qad nadartu ilal qurra faraitu qira'atahum mutaqaribah." Aku telah melihat bacaan-bacaan para qurra, para pembaca-pembaca Al-Qur'an. Aku lihat bacaan-bacaan mereka saling berdekatan secara makna. Inama huwa kaqauli ahadikum. Sesungguhnya itu seperti ucapan salah seorang kalian. Halumma yang lain mengatakan akbil, yang lain mengatakan ta'al. Tiga-tiganya sama. Halumma, kemarilah. Akbil, kemarilah Ta'al, kemarilah. Kata Ibn Mas'ud, sama saja. Bacaan-bacaan mereka yang aku lihat, aku dengar, ternyata mutakaribah. Sama seperti kalimat halumma dengan kalimat akbil dengan kalimat ta'al. Faqra'u kama ullimtum. Maka bacalah oleh kalian dengan ilmu yang ada pada kalian. lihat. Apakah ucapan Ibnu Mas'ud ini bermakna bolehnya membaca Al-Quran dengan makna? Walaupun lafadznya berbeda nggak apa-apa. Tidak demikian. Kama qal atau kama atau sebagaimana dikatakan. Asarnya asarun sahih. Sebagaimana sebutkan al-muhaqqiq Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah wa jazawallahu khaira. Dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam tafsir dan Sa'id bin Mansur dan juga oleh Ibn Jarir dan juga oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Bayhaqi dalam Sunan. Anda dikatakan asarun sahih. Tetapi ikhwan ibn a'azakullah maknanya bukan berarti boleh membaca Al-Quran dengan makna. Wallahu ta'ala qad amarana an la nujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Allah telah memerintahkan kita agar jangan berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan kalimat yang lebih baik. Illa alladhina zalamu minhum. Kecuali orang-orang zalim dari kalangan mereka. Fakaifa bimunadhalati ahli qiblah. Maka apalagi kita memperdebatkan dengan ahli qiblah. Dengan ahli kitab saja. La tujadil ahli kitab. Jangan kalian berbantah-bantahan dengan ahli kitab. Kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Apalagi kepada sama-sama ahlul qiblah, kaum muslimin, membaca Al-Quran, kemudian kita perdebatkan. inna ahlul qiblah min haitsul jumlah khairun min ahlul kitab. Karena ahlul qiblah secara global, secara umum, lebih baik daripada ahlul kitab. Ahlul kitab, kafir. Adapun ahlul qiblah, masih muslimin, Fala yajuzu an yunadhir man lam yadhlim minhum. Maka tidak boleh kita memperdebatkan atau berdebat dengan mereka yang tidak berbuat zalim dari kalangan mereka. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan yang lebih baik. Walaysa idza akhta'a yuqal innahu kafir. Jangan kalau salah kita katakan kafir kamu. Qabla an tuqam alaihi hujjah. Sebelum ditegakkan hujjah allati hakama rasul bi kufri man tarakaha sebelum ditegakkan hujjah yang Rasulullah SAW telah menghukumi kafir dia kalau meninggalkannya kalau sebelum itu jangan main takfir mengatakan kafir kamu dan seterusnya wallahu taala qad afa umma 'anil khata dan Allah memaafkan memaklumi umat ini dari kesalahan-kesalahan mereka yang tidak sengaja Nisyan, kealpaan, lupa. Walihada dhamma salaf. Oleh karena itu as-salaf dhamma al ahwa. Mencerca al ahwa. Ahlul bid'ah. Wa dhakaru anna akhira amrihim as-saif. Dan mengkhabarkan bahwa akhir dari perkara mereka adalah pedang. Kenapa? Karena mereka mengekor hawa nafsunya. Mereka lah orang-orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin seperti khawarij mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin seperti Syiah Rafidah. Mereka yang mencerca para sahabat seperti mereka. Kaum Rafidah dan sejenisnya. Maka dikatakan di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan kalimatnya bahwa perbedaan bacaan mereka sama dengan perbedaan halumma, akbil atau taah. Artinya bukan membolehkan membacakan ayat dengan makna. Tetapi maknanya adalah orang-orang yang membaca dengan kiraah. Yang sahihah. Yang merwiyah biriwayatin sahihah. Yang sabitah. Maka tidak mengapa. Walaupun berbeda. Karena ternyata semua riwayat-riwayat yang sahihah. Yang sabitah. Walaupun ada yang berbeda kalimat dua kalimat maka ternyata itu tidak bertentangan maknanya. Hanya perbedaan seperti perbedaan akbil dan halumma dan ta'al. Mafu maknanya. Kalau riwayat itu sahih. Adapun kalau kemudian meriwayatkan dengan seenaknya, yang penting maknanya sama, maka ini bahaya. Sangat berbahaya. Wa qawluhu wa nashhad annahu kalamu rabbil alamin. Dan kita mempersaksikan atau fasayati lihadzal ma'na ziyadatu bayan. Nanti akan datang masalah ini dengan tambahan keterangan insyaallah inda qauli syekh ketika membahas ucapan syekh al-muallif wa al jama'ata haqqan wa sawaban dan kami melihat al-jamaah adalah kebenaran wal furqah wa adaban sedangkan perpecahan merupakan zaygan wa adaban Nanti akan dibahas di sana tentang masalah perselisihan perbedaan yang dimaklumi dan perbedaan yang tidak dimaklumi. Perbedaan seperti bacaan-bacaan tadi, kalau merwiyah sahihah maka tidak mengapa. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi kalau perbedaan antara benar dan salah, walaupun perkaranya perkara yang masih dianggap ringan, bukan masalah usul, tetap harus ditegakkan. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Walaupun perkara yang kamu anggap sebagaimana dianggap oleh para fuqaha furu'. <laughs> Ini bukan masalah usul, ini masalah rincian-rincian kecil. Tetap kalau kita tahu ini hak dan ini salah, harus ditegakkan Tidak bisa kita katakan dua-duanya muhsin, kilakuma muhsin. Kemudian membaca hadis tadi, Nabi menyatakan pada Abu Mas'ud, kilakuma muhsin. La takhtalifu. Berbeda. Kalau ini adalah perkara kiraah yang kedua-duanya benar. Tetapi kalau yang satu benar yang satu salah, maka harus disampaikan ini yang benar, ini yang salah. Loh nanti kalau terjadi keributan, tidak mungkin terjadi keributan kecuali karena hawa. Kalau bukan karena hawa, ahlus sunnah akan mengutamakan sunnah. Nggak akan mengutamakan hawa nafsu. Ketika dia salah, dia akan akui dan akan katakan saya salah. Ternyata ini yang benar. Riwayat yang lebih sahih, lebih sabit dan disepakati oleh para ulama salaf, maka aku terima. Kalau ahlu sunnah, ternyata kebanyakan manusia terbawa oleh hawa, maka mereka terseret kepada kemauan pribadinya dan gengsi untuk menyatakan salah, fakhtalafu dan mereka berselisih bertikai. Tapi kalau begitu, Mana yang disalahkan? Apakah yang disalahkan adalah ahlu sunnah yang mengatakan ini yang hak, ini yang batil? Atau mereka yang tidak mau menerima kebenaran, menolaknya dengan hawa? Mana yang membuat perpecahan? Al-aqil akan mengatakan, yang memecah belah kaum muslimin adalah mereka ahlul hawa, biahwaihim. Mereka para pengekor hawa nafsu yang mengutamakan hawa nafsunya di atas nas, di atas dalil. Adapun ahlu sunnah yang menerangkan ini hak ini batil. Apalagi kalau ini sunnah, ini bid'ah. Lebih besar lagi masalahnya. Maka ini bukan memecah belah. Ini menerangkan jalan yang lurus. Siapa yang mau Alhamdulillah. Siapa yang tidak mau maka merekalah orang-orang yang memecah belah agamanya sendiri. Akan dibahas nanti insya Allah pada babnya. Bi'idnillah ta'ala. Wa qawluhu nashhadu anna kalam rabbil annahu kalam rabbil alamin dan kami mempersaksikan bahwa Al-Qur'an adalah ucapan Allah Rabbul Alamin. Qad taqaddama al-kalam ala hadzal ma'na. Sudah kita bahas makna ini pada bab yang telah lalu. Inda qawlihi ketika kita membahas ucapan beliau wa annal qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyah qawlan. Kita pernah membahas masalah ini. Bahwa Quran ucapan Allah yang diawali dimulai dari Allah dan tanpa membicarakan kaya apa dan kaya apa. Yang jelas itu qaulan, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menyampaikannya kepada kaum muslimin. Maka apa yang dibaca oleh kaum muslimin di rumah-rumah mereka maka itu adalah Al-Quran, kalamullah. Mereka membaca ucapan Allah yang dibaca oleh imam-imam di masjid-masjid itu adalah ucapan Allah yang dibaca oleh mereka. Wa qawluhu nazala bihir ruhul amin. Maka ucapan berikutnya diturunkan oleh ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin julukan untuk Jibril alaihi salam. Ar-ruh al-amin yang terpercaya. Huwa Jibril. Kadang-kadang disebut Jibril, kadang-kadang disebut Jibril. Alaihi salam summiya ruhan لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين ajma'in dinamakan ar-ruh karena Jibril membawa wahyu dan wahyu itu merupakan kehidupan hati wahyu merupakan kehidupan hati yang akan menghidupkan hati-hati manusia maka Jibril membawa kehidupan tadi maka dijuluki dengan ruh Dibawa oleh Jibril kepada para rasul dari kalangan manusia. Karena malaikat kadang disebut juga rasul. Tapi dari kalangan malaikat. Makanya dimaksud disampaikan kepada rasul-rasul minal basyari dari kalangan manusia. Salawatullahi alaihi majma'in. Semoga salawat kepada mereka seluruhnya ajma'in. Wa huwa aminun haqqa amin dan Jibril terpercaya dan benar-benar jujur terpercaya. Tidak berkhianat sekalipun, sekejap mata pun. Salamatullahi alaihi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjuluki Jibril demikian. Qala, nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin Arabiyin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala menjulukinya dengan ruhul amin Nazala bihi ar-ruhul amin. Maka siapa yang menyatakan Jibril berkhianat, berarti dia menentang ayat Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang menentang ayat Allah Subhanahu wa taala terang-terangan juhudan maka dia kafir keluar dari Islam. Ini yang menunjukkan bahwa mereka kaum Syiah Rafidhah dikafirkan oleh para ulama karena menganggap Jibril berkhianat. Yang seharusnya menyampaikan wahyu kepada Ali disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman juga, "Innahu laqawlu rasulin karim, di quwwatin 'inda dzil makin, muta'in thumma amin." Disebut pula amin oleh Allah dalam ayat ini. Bahwa ini ucapan utusan yang mulia. Utusan yang mulia dari kalangan malaikat. Ya. Ini yang saya katakan tadi kadang disebut rasul pula, malaikat. Tapi Rasul dari kalangan mereka. Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin yang memiliki kekuatan di sisi arsy Allah yang kokoh. Muta'in thamma amin yang ditaati dan terpercaya. Amin. Wahana wasaf Jibril. Inilah sifat-sifat Jibril. Bikhilafi qawlihi ta'ala. Berbeda dengan apa yang diucapkan innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair <laughs> beda dengan yang tadi kalau tadi setelah menyatakan innahu laqaulu rasulin karim disifat disifati dengan sifat di quwwatin inda dil arsy makin memiliki kekuatan di sisi Allah di sisi arsy Allah yang kokoh dan muta'in sama amin ini Jibril berbeda dengan ayat إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر syair ini ucapan rasul yang diutus bukan ucapan penyair yang dimaksud Rasulullah SAW al ayat fa inna rasul hahuna huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada ayat yang kedua yang dimaksud rasul adalah Nabi Muhammad SAW adapun dalam ayat yang pertama yang dimaksud rasulin kirim adalah Jibril alaihi salam wa qauluhu dan ucapan beliau. Fa'allamahu Sayyidil Mursalin. Jibril mengajarkannya kepada Sayyidil Mursalin. Tasrih bita'lim Jibril iya. Ini menunjukkan dengan tegas bahwa Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ibtalan litawahumil qaranitah wa ghairihim annahu tasawwuruhu fi nafsihi ilhaman ini menyelisihi pendapat Qaramitah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika membaca ayat Al-Quran itu adalah tasawur dari dirinya. Tiba-tiba diberi pemahaman, tiba-tiba paham, kemudian dia ungkapkan dengan apa yang dia pahami. Secara ilham. Ini batil. Jelas bahwasanya Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan di murajaah setiap Ramadan. Jibril datang dan mengulang ayat-ayat yang sudah disampaikan. Ada murajaahnya. Sampai ketika Ramadan terakhir, kata Nabi Jibril datang kepadaku dan mengulanginya dua kali. Bukan sekali. Maka ini juga membantah pendapat mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya ayat-ayat ini dari kata-kata Rasulullah. Yang menyusun kalimatnya Rasulullah sendiri. Dikasih pemahaman tok, tiba-tiba paham, kemudian berbicara. Menyampaikan apa yang dipahaminya di kepala. Dan ini batil, ini adalah pendapat yang batil. Yang akhirnya mengatakan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah. Tapi ucapan Rasul. Yang menyusunnya Rasul sendiri. Ini pendapat syad yang menyelisih ijma para ulama. Wa qawluhu wa la naqulu bi khalqih wa la nukhalif jama'atul muslimin. Kita tidak mengatakan bahwa Quran adalah makhluk dan kita tidak menyelisihi kaum muslimin. Ini tanbih, peringatan dari beliau ala anna man qala bi khalqir Quran faqad khalafa jama'atul muslimin. Ini peringatan dari beliau bahwa siapa yang berpendapat Quran adalah makhluk berarti dia menyelisihi jamaah kaum muslimin. Fa inna salafal ummah kulluhum muttafiqun. Karena para salafal ummah seluruhnya sepakat ala annahu kalam Allah bahwasanya Al-Qur'an ucapan Allah bil haqiqah dengan benar-benar ucapan Allah ghairu makhluk bukan makhluk kalimat haqiqah untuk membantah mereka-mereka yang berkata iya kalamullah tapi majazan kita bantah. La hakikatan kalamullah. Bukan majazan. Mereka selalu bermain-main. Selalu bermain-main dengan kalimat-kalimat agar mereka bisa menolak sesungguhnya. Tidak mau percaya bahwa Al-Quran ucapan Allah. Maka mereka menyatakan iya memang ucapan Allah. Tapi secara kias saja. Majaz. Bukan makna hakiki. Ucapan Allah, ucapan Allah. Padahal itu ucapan Rasul. Tapi karena disetujui oleh Allah, maka seakan-akan ucapan Allah. La Allah, Tidak demikian. Al-Quran kalamullah haqiqatan, la majazan. Haqiqatan, bahwa oh, ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Gairu makhluk, bukan makhluk. Bal qawluhu wa lan nukhalif jama'atul muslimin. Mujran ala itlaqihi. Kita tidak menyelisih kaum muslimin. Ini dipahami secara mutlak anna la nukhalifu jamaatul muslimin fi jami'i mattafaqu alaih. Kita tidak menyelisih kaum muslimin dan segala apa yang mereka sepakati. Bukan hanya masalah Quran kalamullah. Tapi pada seluruh masalah-masalah agama kita tidak menyelisih ijma kaum muslimin. Kita tidak menyelisihi para salafus salih dan tabi'in. Kita tidak menyelisihi imam-imam kaum muslimin. Fa inna khilafahum zayghun wa dalalah karena siapa yang menyelisihi ijma kaum muslimin, menyelisihi para salafus salihin, menyelisihi para imam-imam al-muttaqin, maka mereka berarti dalam kesesatan, dalam kebid'ahan, dalam zair. Demikian ikhwan azakumullah diajarkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa kita ahlu sunnah tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin tidak menyelisihi ijma'nya kaum muslimin, tidak menyelisihi para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, tidak menyelisihi para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa.